pemahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya karena dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanan kita dan akan memberikan motivasi kepada kita untuk beramal soleh. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apa yang dimaksud mempelajari Al-Quran di sini? Apakah mempelajari cara membacanya? Ataukah menghafalnya? ataukah memahaminya? Jawabannya adalah semuanya. Semuanya wajib dipelajari. Cara membacanya, berusaha menghafalnya, dan memahami makna dan kandungannya. Tetapi mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah memahaminya. Ini yang lebih penting. Walaupun semuanya penting, namun yang lebih penting adalah memahaminya dengan baik. Sebab tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Dan seseorang tidak mungkin mengamalkannya dengan baik kecuali dia harus memahaminya dengan baik terlebih dahulu. Oleh karena itu, bisa saja seseorang bacaan Al-Qur'annya bagus, bahkan mungkin dia hafal seluruh Al-Qur'an tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak paham. Karena dia tidak memahami dengan baik. Dan bisa jadi, lebih parah lagi, dia menyangka dia sedang mengamalkan Al-Quran. Tetapi dia pada hakikatnya sedang menentang Al-Quran. Seperti yang terjadi pada kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu dahulu, bahkan sampai hari ini, tidak sedikit di antara mereka yang menghafal Al-Quran Bacaannya bagus Bahkan Mereka membaca Al-Quran Di dalam solat-solat mereka Di dalam solat-solat malam yang begitu panjang Mereka baca ayat-ayat panjang Surat-surat panjang Dalam solat tahajud Tetapi jemaah sekalian Rasulullah SAW berkata tentang mereka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 adalah yang bertentangan dengan Al-Quran Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya apa? Mereka nggak paham. Kenapa mereka nggak paham dan kenapa mereka tersesat? Padahal mereka menghafal Al-Quran Karena mereka tidak mempelajarinya dengan baik Sehingga mereka tidak memahami Sesuai dengan pemahaman salaf Yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya Inilah pentingnya untuk mempelajari Al-Quranul Karim Dan insyaAllah ta'ala Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan mempelajari secara ringkas tafsir tiga surat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Dan saya akan mengutip ringkasan dari penafsiran Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu taala. Sekilas tentang tafsir Ibnu Kathir, ini termasuk tafsir yang terbaik kalau sependek yang saya baca, inilah yang mungkin di, bisa dikatakan yang terbaik. Ya. Karena beliau mengikuti metode ahlus sunnati wal jamaah di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan di dalam mukaddimah beliau menjelaskan dalam menafsirkan Al-Quran harus ditafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain kalau tidak ada ayat, maka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hadis, maka dengan ucapan para sahabat. Kalau tidak ada dengan ucapan tabi'in. Kalau tidak ada lagi paling minimal paling akhir dengan makna menurut bahasa Arabnya. Itu urutan penafsiran Al-Qur'an yang disebutkan oleh Imam Ibnu rahimahullah di dalam mukaddimah tafsir beliau. Baik. Imam Nukathir rahimahullah dalam penafsiran surat Al-Ikhlas kita mulai dari surat Al-Ikhlas beliau mengatakan ini adalah surat Makkiyah surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedangkan surat Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Artinya bisa di mana saja turun. Bisa di Makkah, bisa di Madinah, atau bisa di mana saja. Dikatakan Makkiyah apabila sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Baik. Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sebutkan nasab Robmu." Ya. Siapa orang tuanya? Ya. Siapa kakeknya? Mereka minta nasabnya. Maka dengan sebab pertanyaan mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini Qul huwallahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Untuk menjawab Atau membantah Pertanyaan mereka Minta nasab Ya Sebenarnya yang mereka inginkan kalau dia ada nasabnya Berarti dia makhluk Dan yang namanya makhluk Dia terlahir dan akan mati Itu yang mereka inginkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surat ini Untuk membantah mereka Dan menjawab mereka Dan Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan banyak sekali keutamaan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surat ini. Di antaranya diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, innaha lata'dilu thuluth al Quran." Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya sesungguhnya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Artinya apa? Orang yang membacanya dia mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Betapa besar pahala membaca surat ini. Iya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kita sering-sering membaca surat ini. Terutama di saat-saat khusus yang lebih ditekankan. Di antaranya dalam solat sunnah sebelum subuh itu dianjurkan membaca dua surat kuliah ya ayuhal kafirun kemudian kul huwallahu ahad ya kuliah ya ayuhal kafirun kemudian kul huwallahu ahad dan juga dianjurkan dalam solat sunnah ba'da maghrib dan juga pada solat sunnah tawaf sama dua surat ini kuliah ya ayuhal kafirun dan kul huwallahu ahad ya. jadi ada beberapa solat yang Allah khususkan untuk dibaca solat surat ini menunjukkan apa keutamaannya keutamaannya yang sangat besar iya sampai-sampai ada seorang sahabat yang senang sekali membaca surat ini. Sehingga setiap kali beliau sholat, beliau mulai dulu dengan surat ini, baru membaca surat lain. Baru membaca surat lain. Maka hal ini dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Jadi setiap dia sholat, dia baca dulu surat ini, baru surat lain. Terus demikian, setiap rakaat. Ya. Kalau kita mungkin cukup surat itu aja. Maka apa jawab orang tersebut? Apa jawab sahabat tersebut? li'annaha sifatul rahman. Saya suka membacanya karena di dalam surat tersebut terdapat sifat Allah yang Maha Penyayang. Li'annaha sifatul rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena dalam surat tersebut terdapat sifat Allah yang maha penyayang, maka aku senang membacanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Akhbiruhu an Allah Taala yuhibbuhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintai dia. Subhanallah. Karena amalannya tersebut, dia senang membaca surat Al-Ikhlas maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Walaupun ulama menjelaskan hal ini tidak disunahkan untuk kita setiap solat baca dulu al-ikhlas kemudian baca surat yang lain. Buktinya apa? Buktinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkannya kepada sahabat yang lain. Tidak menganjurkannya kepada sahabat yang lain. Iya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pula melarangnya, tidak pula melarangnya. Tapi kenapa dia mendapatkan kecintaan Allah? Itu karena kecintaannya. Itu karena kecintaannya terhadap surat ini. Namun tidak disunahkan setiap kita sholat kita baca dulu surat ini, baru baca surat yang lain. Ya, jadi tidak dianjurkan. Ini penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian keutamannya yang lain surat ini juga dianjurkan untuk dibaca bersama dengan dua surat berikutnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap hari dan malam sebanyak tiga kali. Ini termasuk dalam zikir pagi dan petang. Pagi hari kita baca Kul huwallahu ahad tiga kali Kul a'udhu birabbil falak tiga kali Dan kul a'udhu birabbin nas tiga kali Demikian pula pada sore hari Kita dianjurkan untuk membacanya masing-masing tiga kali Baik Dan juga disunahkan untuk dibaca sebanyak tiga kali sebelum tidur. Sebelum tidur, dibaca tiga kali. Tiga surat ini, tiga surat ini dibaca tiga kali sebelum tidur. Ya. Kemudian dianjurkan setelah membacanya meniup ke tangan. Meniup ke tangan kemudian mengusapkan ke seluruh tubuh kita. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini termasuk cara merukyah. Jadi kita kumpulkan dua tangan kita, kemudian kita baca, lalu kita tiup. Kita tiup, lalu kita usapkan ke seluruh anggota tubuh kita yang bisa dijangkau dengan dua tangan. Iya. Lakukan sebanyak tiga kali. Hanya saja membaca tiga kalinya adalah pertama baca al-ikhlas, kemudian langsung al-falak, kemudian langsung an-nas. Jadi satu-satu kali dulu. Lalu tiup ke tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Kemudian lakukan berikutnya sampai tiga kali. Iya. Ini dianjurkan sebelum tidur. Dan salah satu cara untuk merukyah. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Nukafir rahimahullah, itu termasuk cara merukyah Ya, jadi boleh kita baca dengan cara seperti itu ketika merukyah dan juga dianjurkan setiap sebelum tidur. Baik. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Qul huwallahu ahad ditambah dengan Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi di dalam membaca surat-surat ini terutama ketika meruqyah dan lebih utama lagi ketika dalam solat hendaklah kita memahami makna dan kandungannya jangan hanya jangan hanya dibaca di lisan kita dan hati kita nggak ikut hadir tidak ikut membaca dan memahami makna dan kandungannya. Ya. Ini termasuk kesalahan besar di dalam berzikir. Hanya berzikir di lisan. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Tidak berusaha memahami makna dan kandungannya. Tidak pula mengamalkannya. Ya. Terlebih kalimat-kalimat yang mengandung doa dan pengagungan kepada Allah. Maka hendaklah ketika kita membacanya, hati kita juga berharap dengan pengharapan yang besar kepada Allah serta bergantung kepadanya. Ya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari makna dan kandungannya agar ketika kita baca kita hadirkan hati kita atau lebih mudah bagi kita untuk menghadirkan hati tatkala kita memahami makna dan kandungannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ada satu lagi keutamaan yang penting sekali untuk saya sebutkan yang luput tadi. Juga sangat dianjurkan berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam surat ini. Yang terkandung di dalam surat ini. Sebagaimana ketika seseorang berdoa dengan surat ini atau dengan sifat-sifat yang terkandung dengan dalam surat ini dengan satu lafaz yang dia ucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Ya Allah aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain engkau Al-Ahadus Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Jadi itu lafaz doanya. Sebelum dia meminta, dia sebutkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu an la ilaha illa anta al ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih laqad sa'alahu bismihil 'azam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang tersebut telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling mulia. Yang apabila dia berdoa dengannya pasti dikabulkan dan apabila dia memohon pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita pentingnya memahami nama-nama dan sifat Allah yang terkandung di dalam surat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul" Katakan wahai Muhammad, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang esah. Yang satu. Di dalam ayat ini terkandung dua nama Allah. Terkandung dua nama Allah. Satu, nama Allah itu sendiri, yang dua adalah Ahadun atau Al-Ahadu. Allah itu artinya adalah Al-Ma'luhul Ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti nama Allah yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Makanya di dalam nama Allah terkandung padanya tauhidul uluhiyah. Wajib mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Karena dari namanya sendiri sudah dapat dipahami. Allah maknanya adalah yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Dan tidak boleh seorang pun makhluk yang bernama dengan nama ini. Iya. Al-Ahadu yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Artinya tidak ada sekutu baginya. Tidak pantas ada yang diserupakan dengannya. Tidak pula boleh kita jadikan selainnya sebagai tandingan baginya. Allah yang sah, tidak ada sekutu, tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada tandingannya. Itu arti al-ahadu atau ahadun sama dengan al-wahid. Al-wahid juga nama Allah Subhanahu wa taala maknanya sama. Iya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha esa dalam semua sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupainya oleh karena itu hendaklah kita menyembah hanya kepadanya Ya. Ini makna al-ahad. Sama dengan al-wahid dan dua-duanya adalah nama Allah. Al-ahadu dan al-wahid. Kemudian ayat yang berikutnya Allahus Samad. Allah dialah As-Samad. Di sini juga terkandung dua nama Allah. Yang pertama Allah itu sendiri yang kedua As-Samad Apa arti As-Samad? Diriwayatkan dari Penafsiran ulama us-salaf Ada tiga riwayat Yang menerangkan makna As-Samad Yang pertama adalah Al-Kamil Fi jami'i sifatihi Allah yang sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Ini makna yang pertama dari As-Samad. Allah sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya. Apa artinya sempurna? Artinya tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Tidak ada aib, tidak ada celah. Bandingkan dengan makhluk. Makhluk penuh dengan kekurangan penuh aib, penuh sifat-sifat yang tercelah. Ya. Baik aib pada fisiknya maupun pada perbuatan-perbuatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak mengandung aib sedikit pun, tidak mengandung celah sedikit pun. Tetapi yang sempurna bagi Allah belum tentu itu boleh atau baik disifatkan kepada makhluk. Sebaliknya, yang tercela pada makhluk belum tentu itu tercela pada Allah. Artinya apa? Makhluk tidak bisa dikiaskan kepada Allah. Itu makna ayat sebelumnya. Kulhu Allahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Artinya makhluk sedikit pun tidak bisa dikiaskan kepada Allah. Contohnya apa? Allah memiliki sifat ini disebut sifat salbiyah, sifat yang dinafikan yaitu tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini sifat terpuji bagi Allah tapi kalau pada makhluk, makhluk kalau nggak ngantuk-ngantuk atau nggak tidur-tidur, berarti ada penyakit. Iya kan? Ada penyakit. Ini contoh. Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluk. Sebaliknya, sifat sombong bagi makhluk itu tercelah bagi makhluk itu tercelah, Tetapi Allah pantas bersikap demikian, bersifat demikian. Itu diantara sifat Allah yang maha besar, yang pantas untuk menyombongkan diri. Itu terpuji bagi Allah. Kalau bagi makhluk itu sangat tercelah, Makanya nggak boleh kita kiaskan antara sifat makhluk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini makna yang pertama, Allah sempurna. Oleh karena itu, segala ketetapan Allah di muka bumi ini pun sempurna. Baik ketetapan syariat maupun ketetapan kauniyah. Ketetapan Allah di dunia ini ada dua. Ketetapan yang sifatnya syariat dan sifatnya kauniyah. Iya. Semuanya sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Makanya Allah tegaskan tentang syariatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Allah sempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menyempurnakannya. Karena hanya dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Makanya kalau seseorang menambah-nambah di dalam agama, dosanya itu besar sekali, karena seakan-akan dia menuduh agama ini belum sempurna. Dia menuduh Allah tidak mampu menyempurnakan agamanya. Dan juga dia menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan seluruh ajaran agama, sehingga dia perlu tambah kebaikan yang lain untuk menyempurnakan. Iya. Kalau dia yakin Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, dia maha mampu menyempurnakan syariatnya dan telah dia lakukan, mestinya dia tidak menambah-nambah di dalam agama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dari ucapan ulama ussalaf, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah, as-samad artinya adalah la jawfa lahu, tidak memiliki rongga tidak memiliki rongga. Maksudnya tidak memiliki rongga itu apa? Dijelaskan para ulama Allah tidak ada rongga untuk makan atau untuk menampung makanan ya ataupun mencerna makanan. Kenapa? Karena Allah sempurna dan tidak butuh kepada makanan. Tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Nggak perlu makan. Iya. Allah tidak memiliki rongga artinya tidak ada tempat atau tidak ada rongga untuk uh, mengelola atau menampung makanan. Iya. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga yang dimaksud dengan as-samad adalah al-masmud ilaihi. Yang makhluk selalu butuh kepadanya. Yang makhluk selalu butuh kepadanya. Ya. Dan ini semua maknanya benar. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Allah sempurna, tidak memiliki rongga, dan makhluk selalu butuh kepadanya. Ya. Semua makna ini benar. Allah tidak membutuhkan makhluk sedikit pun dan makhluk yang butuh kepadanya. Makanya ketika Allah menetapkan satu sifatnya di dalam Al-Qur'an jangan kemudian kita beranalogi atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Contohnya apa? Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Iya. Yeah. Jangan kemudian kita berkesimpulan Saya nggak mau mengimani ayat ini Atau makna yang jelas Kenapa? Karena kalau Allah di atas arsh Berarti Allah butuh kepada arsh Nah ini asumsi yang salah besar Ini sama saja dia menganalogikan Allah dengan makhluk Tetapi imani sesuai dengan apa yang Allah katakan Namun Imani juga Allah tidak butuh sedikit pun kepada arsh. Karena Allah dialah as-samad. Yang makhluk seluruhnya butuh kepada Allah. Ya. Ini cara mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, al-isbat. Yang kedua, an-nafyu. Pertama kita tetapkan satu nama atau sifat Allah yang telah ada yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua kita nafikan penyerupaan makhluk dengan Allah. Iya, ini sederhana. Di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah ini sederhana. Hanya dua saja. Kita imani itu adalah sifat Allah yang kedua, jangan kita samakan antara Allah dengan makhluk, dengan makhluk. Iya. Jadi ini makna as-samad. Di sini kita dapat memetik pelajaran bahwasannya apabila seorang hamba mengenal Allah, keimanannya akan semakin kuat kepada Allah. Dan cara mengenal Allah adalah dengan membaca ayat-ayatnya terutama ayat-ayat yang mengandung nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula mempelajari syariatnya. Karena kalau kita dapati syariat itu penuh dengan kebaikan, kita pun memahami tidaklah ini syariat datang kecuali dari Allah yang Maha berilmu, yang Maha hikmah, yang Maha baik. Demikian pula untuk mengenal Allah dengan mempelajari ayat-ayatnya yang sifatnya kauniyah yaitu ciptaan Allah di alam ini kalau kita perhatikan kita renungkan setiap ciptaan Allah sungguh di dalamnya terdapat keagungan dan kebesaran Allah yang maha mampu menciptakan segala sesuatu dengan segenap keteraturannya, keindahannya. Maka dengan itu semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Ya. Ini pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu juga hamba akan mengenal dirinya. Hamba yang mengenal Allah, dia pun akan mengetahui dirinya. Siapa dirinya? Ternyata dia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Makhluk yang sepatutnya menghambakan diri kepada Allah, tidak patut untuk sombong. Iya. Maka ketika kita mengenal Allah, dialah As-Samad, yang makhluk selalu butuh kepadanya. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka ini akan memusnahkan semua sifat kesombongan dalam diri kita. Apa yang perlu kita sembuhkan? Sementara kita adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh kepada Allah. Jadi inilah pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini kata Imam Nukathir rahimahullah sudah bermakna dia tidak punya anak, tidak punya orang tua dan tidak punya istri. Artinya dia tidak butuh itu semuanya dia tidak butuh itu semuanya. Dan yang punya anak, punya orang tua, serta punya istri, itu namanya makhluk. Sedangkan dia adalah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Oleh karenanya, siapa yang mengatakan dia punya anak, berarti itu menghina dirinya. Menghina Allah. Karena itu berarti dia mengatakan Allah itu adalah makhluk. Bukan hanya makhluk, makhluk yang lemah. Kenapa? Karena butuh anak. Butuh orang tua, butuh istri. Dia menghina Allah. Karena dia samakan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kelihatannya ucapannya ringan saja diucapkan. Allah punya anak. Tetapi ucapan ini membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Sampai-sampai langit, bumi dan gunung-gunung menjadi takut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat ke-88 sampai 90, 95. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Coba perhatikan ucapan ini. Di satu sisi ada pujian, di satu sisi ada penghinaan. Apa kata mereka? Allah yang maha penyayang. Mereka puji dulu. Kemudian mereka katakan memiliki anak. Mereka hina. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bermaksud menghina Allah atau tidak? Ini maksud ayat ini siapa yang mengatakan Allah punya anak? Nasrani. Juga Yahudi. Juga orang musyrik. Orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya. Kalau yang ketiga itu mungkin menghina. Tapi dua yang pertama itu memuji atau menghina? Memuji mereka maksudkan. Orang-orang Nasrani itu karena cinta kepada Nabi Isa dan memuji Allah yang telah mengirim kepada mereka juru selamat, mereka bilang Isa anak Allah. Mereka maksud menghina Allah atau memuji? Memuji. Juga orang-orang Yahudi. Mereka sebut Uzair anak Allah sebab Uzair adalah orang yang soleh yang mereka cintai ketika itu. Jadi maksud mereka untuk memuji. Tapi jamaah sekalian, niat baik mereka itu tidak menjadikan kemudian mereka Allah cintai. Malah Allah murka kepada mereka jadi ini ingat selalu. Niat baik kita nggak ada pengaruh terhadap satu amalan kalau amalan itu salah. Iya. Kalau amalan itu salah atau mengandung kesyirikan. Iya. Atau menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan Allah terima. Walaupun niat kita baik, tapi amalannya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita tidak diterima bahkan bisa jadi kita mendapatkan dosa besar. Nah, tatkala mereka mengatakan demikian, Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Memiliki anak. Ya, mereka puji dulu baru mereka jatuhkan. Walaupun mereka nggak berniat menjatuhkan. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Watang syakul ardu dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung pun runtuh. Anda Anda'au rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini langit ketakutan. Bumi sangat ketakutan, gunung-gunung pun demikian tatkala mendengar manusia mengatakan Allah memiliki anak. Mereka takut kalau kalau Allah murka dan menghancurkan semuanya. Ya, subhanallah. Tapi Allah tidak menghancurkan mereka sekaligus. Kenapa? Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, la ahadun asbara ala ada sami'ahu min Allah Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah tatkala mendengarkan ucapan yang mengganggu ya atau ucapan yang buruk. Sesungguhnya mereka kata Allah mengatakan Allah memiliki anak, tapi Allah masih memberi rizki dan memberikan kebaikan untuk mereka. Ya. Ini orang-orang Nasrani mesti berpikir Allah sangat baik kepada mereka. Allah terus berikan rezeki. Padahal mereka menghina Allah. Iya. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi bersamaan dengan itu dia mencaci maki orang tua kita. Tapi dia sangat baik, masya Allah. Semua yang kita perlukan dia bantu apakah kita akan masih tetap senang kepadanya? Tentu kita marah. Kita benci kepadanya. Walaupun dia baik kepada kita, tapi dia menghina ibu kita atau ayah kita. Kita akan marah kepadanya. Apalagi kalau dia menghina nabi kita. Mestinya kita lebih marah. Dan wajib bagi kita untuk marah. Terlebih lagi kalau dia menghina Allah. Ya, dia katakan Allah memiliki anak. Makanya nggak mungkin orang beriman mencintai orang kafir, apalagi mengangkatnya jadi pemimpin. Nggak mungkin, walaupun dia baik, dia nggak korupsi, dia baik kepada kita, dia ramah. Tapi dia mengatakan Allah memiliki anak. Dia menghina Allah. Kalau dia menghina orang tua kita saja, kita bisa marah besar. Apalagi dia menghina Allah. Iya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi kalau kita pahami ini maka kita akan membenci setiap orang-orang kafir yang mengatakan ucapan kekufuran ini. Kemudian ayat yang terakhir walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menafikan segala kesyirikan. Menafikan segala penyamaan dan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk dilihat dari sisi manapun. Makhluk itu adalah lemah, penuh dengan kekurangan sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Maha suci, Maha kuasa dan sempurna segala sifat-sifatnya. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk? Ini sama dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah atau menghina Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah ringkasan tafsir surat Al-Ikhlas. Kita masuk tafsir yang berikutnya surat al falak Pada Pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan di antara keutamaan surat ini dianjurkan untuk dibaca pada pagi dan petang hari bersama Al-Ikhlas dan surat setelahnya demikian pula sebelum tidur. Dan juga setiap habis solat setiap habis solat dianjurkan membaca ayat kursi dan tiga surat ini tapi sekali saja. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Oleh karena itu, ini menunjukkan keutamaan keutamaan surat ini. Tiga surat ini secara keseluruhan. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca setiap habis sholat tapi sekali saja ya yang tiga kali itu masuk dalam zikir pagi petang dan sebelum tidur atau merukyah baik hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang keutamaannya Imam Nukathir rahimahullah taala menyebutkan satu riwayat yang sahih tentang sebab turunnya dua surat ini yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Apa sebabnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Disihir oleh orang Yahudi. Disihir oleh orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat ini untuk merukyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dijadikan sebagai al-muawwidat surat untuk memohon perlindungan kepada Allah perlindungan dari tukang sihir bahkan perlindungan dari setiap makhluk yang jahat ya tapi lebih khusus lagi awal kali surat ini turun untuk melawan tukang sihir ya agar kita dengannya membaca untuk meminta perlindungan kepada Allah dari para tukang sihir dan juga dari segala macam makhluk yang berbahaya. Maka bacalah surat ini. Bacalah surat ini. Kalau kita mau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga surat ini. kulhu huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Iya. Jadi ini semuanya menunjukkan keutamaan surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai al-falak waktu subuh. Di dalam ayat ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasannya isti'adah meminta perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Maka tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan para jin setelah mereka masuk Islam. Mereka kemudian menjelaskan salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Apa itu? wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum fazaduhum rahaqa kata Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya mengutip ucapan para jin dan bahwasannya dahulu sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Disebutkan oleh Imam Nukathir rahimahullah pada tafsir ayat ini, nanti bisa dilihat di surat Al-Jin. Sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim. Bahwasanya dahulu ketika manusia mendatangi tempat tinggal jin, mereka tinggal di lembah-lembah yang tidak berpenghuni. Apa yang terjadi ketika itu? Para jin berlarian ketakutan. Awas manusia datang. Dan mereka melihat dari jauh. Apa yang dilakukan manusia? Ternyata mereka menyaksikan dan mereka bisa mendengarkan manusia takut ternyata. Ya. Karena mereka mengatakan A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan pemimpin para jin yang ada di sini supaya enggak diganggu oleh anak buahnya. Maka para jin pun baru mengerti. Ternyata mereka takut sama kita. Ya. Lalu apa yang terjadi? Mulai mereka kerjai manusia. Ya. Mereka bikin penampakan nakut-nakuti, bikin suara-suara serem, sampai ada yang kesurupan. Ya. Jadi itulah hakikat para jin atau setan-setan dari kalangan jin ngerjai manusia. Kalau takut, ya makanya jangan takut. Ya. Kalau pas takut jangan tunjukkan. Ya. Kayak berani aja. Tapi ada solusinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya. Kalaupun kita takut, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi satu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma maka tidak ada apapun yang bisa membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Apa yang bisa membahayakan kita? Apa saja? Manusia, jin, hewan tidak ada yang bisa membahayakan kita apabila Allah melindungi kita. Ya. Baca ini, minta perlindungan kepada Allah. Ini menunjukkan ini adalah ibadah yang sangat agung maka siapa yang meminta perlindungan kepada para jin atau kepada orang-orang yang sudah mati, berarti dia telah menyekutukan Allah. Seperti sebagian orang kalau lewat di tempat tertentu dia katakan, "Mbah, permisi." Itu sama persis dengan ucapan orang jahiliyah dahulu. Sama, nggak ada bedanya. Maksud dan tujuannya sama. Orang jahiliyah dahulu saya berlindung dengan pimpinan jin di sini itu sama dengan dia mengatakan, bahwa permisi saya melewat, tolong jangan diganggu." Ya. Dia minta perlindungan kepada selain Allah. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Istialah adalah ibadah. Maka meminta perlindungan kepada para jin atau orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia, ini termasuk kategori syirik. Kemudian di sini dikatakan Rabbul Falak bi rabbil falak dengan robnya subuh rob itu sendiri maknanya adalah manijtama fihi salah satu awsaf yang terkumpul padanya tiga sifat al khalqu wal mulku wat tadbir penciptaan penguasaan dan pengaturan maka Allah disebut Rob Berarti Rabbul Falak yang menciptakan Al-Falak, yang menguasainya, yang mengaturnya. Demikian seluruh makhluk. Allah yang menciptakan, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang menguasainya. Itu artinya Rob. Yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Iya. Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan banyak makna al-falak Sebagian mengatakan ini adalah waktu subuh Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah makhluk Sebagian juga mengatakan itu adalah salah satu Nama dari neraka jahannam, Ya Walaupun makna-makna ini Berbeda-beda Tapi maknanya sama Allah yang menguasainya Ya Intinya dia itu makhluk mau diartikan subuh atau makhluk secara keseluruhan ataupun neraka jahanam. Dan kita dianjurkan meminta perlindungan dari keburukan seluruh makhluk. Dari keburukan seluruh makhluk. Baik. Jadi tidak terlalu penting memastikan apa makna al-falak. Tetapi Imam Imam Nukathir rahimahullah cenderung pada makna yang pertama yaitu waktu subuh. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir, demikian pula Imam Al-Bukhari. Makna yang pertama yaitu waktu subuh. Baik. Min syarri ma khalaq. Ayat yang kedua dari keburukan yang dia ciptakan. Yaitu makhluk yang Allah ciptakan. Di sini terdapat pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang pertama, segala sesuatunya Allah yang menciptakan. Baiknya maupun buruknya. Makhluknya dan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah mengatakan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi ini harus kita imani. Dan itu bagian dari keimanan terhadap takdir Allah. Iman terhadap takdir Allah itu ada empat tingkatan atau empat perkara yang harus kita imani. Ya, sudah belajar kan? Apa saja itu? Yang pertama? Hah? Saya tanya kok balik tanya. <laughs> Saya ulangi, ini masih talim atau udah tidur semua ini? Masih ya? Talim insya Allah. Karena sudah belajar akidah. Salah satu prinsip akidah beriman kepada takdir Allah. Itu rukun iman yang keberapa tuh? Ah, masa yang kelima? Ah? Beriman kepada takdir Allah. Yang keenam, Ya. Rukun iman ada berapa? Enam ya. ya. Nah itu yang ke enam. Nah beriman kepada takdir Allah itu mencakup empat perkara. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang ingat? Belum belajar? Hah? Catatan nggak ada? Ada, ada Pak. Hah?

ingat aja empat kata. Ingat aja empat kata. Ilmu, catatan, kehendak, penciptaan. Ya kan? Pertama ilmu. Allah telah mengetahui segala sesuatunya sebelum itu terjadi dan bagaimana dia terjadi. Dan yang tidak terjadi, andai dia terjadi, Allah pun tahu. Yang kedua catatan, Allah sudah catat semuanya. Di Allahul Mahfud. Yang ketiga kehendak. Allah menghendaki semuanya terjadi. Yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat, penciptaan. Segala sesuatu Allah yang ciptakan. Ingat saja empat kata itu. Ya. Teringat semuanya. Itu cara menghafal yang mudah. Ya. Tapi bagus kalau punya catatan. Ulama dahulu, walaupun hafalannya kuat, tidak sedikit yang mencatat. Walaupun ada juga yang dia benar-benar nggak perlu mencatat. Seperti Imam Asy'abi rahimahullah. Beliau mengatakan, saya nggak pernah mencatat satu kali pun. Tapi kita mau tanya apapun, beliau tahu. Beliau hafal. Ya. Tapi subhanallah nggak sedikit ulama-ulama yang kuat hafalannya namun tetap mencatat. Ya. Tapi masya Allah sekarang banyak yang lebih hebat lagi. Ya. Merasa nggak perlu mencatat, berarti hafalannya lebih kuat lagi. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu bagian dari empat yang harus kita imani terkait dengan takdir Allah. Yaitu Allah menciptakan segala sesuatunya. Khairuhu wa syarruhu. Baiknya maupun buruknya. Nah dalam ayat ini ditegaskan. Segala keburukan pun Allah yang menciptakan. Ya. Setannya dan perbuatan setan itu Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Jadi jangan pernah kita katakan yang baik itu dari Allah, yang baik itu ciptaan Allah, yang jelek itu ciptaan setan. Ini syirik namanya. Siapa yang mengatakan demikian, dia telah menyekutukan Allah dengan setan. Dalam rububiyah, dalam penciptaan, dalam sifat penciptaan Allah. Jadi yakin, segala sesuatunya Allah yang menciptakan, baiknya maupun buruknya, setannya dan perbuatan-perbuatan setan itu manusia yang kafir dan kekafirannya Allah yang ciptakan. Tetapi itu tidak menafikan Allah juga memberikan kehendak kepada makhluk. Jadi dua dua hal ini nggak bisa dipertentangkan. Allah berikan kehendak kepada makhluk, makhluk itu berkehendak dan kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Namun semua itu di bawah kehendak Allah. Semua itu Allah yang ciptakan. Iya. Jadi dua hal ini nggak bisa dipertentangkan. Harus yakin segalanya Allah yang ciptakan. Tapi beda antara Allah yang menciptakan keburukan dan makhluk yang berbuat jelek. Apa bedanya? Kalau makhluk apabila melakukan kejelekan, kita katakan dia orang jelek dia nggak baik. Itu makhluk. Tapi Allah nggak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Karena Allah menciptakan, sifatnya menciptakan itu adalah sifat yang maha mulia. Tidak mengandung aib, tidak mengandung kejelekan, tidak mengandung kekurangan. Kalau begitu, di mana letak kejelekannya? Kejelekannya adalah pada makhluk itu sendiri. Iya. Artinya apa? Contohnya Allah menciptakan setan. Allah menciptakan perbuatan-perbuatan setan. Tetapi kejelekan itu bukan pada perbuatan Allah menciptakan setan, namun pada setan itu sendiri. Dipaham ya? Ini maksudnya beriman kepada takdir Allah baiknya maupun buruknya. Bukan Allah berbuat buruk, keburukan itu ada pada makhluk itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan keburukan bukan karena keburukan itu sendiri, melainkan karena hikmah yang ada di balik itu. Iya. Kenapa Allah menciptakan setan? Karena dengan adanya setan ada sejumlah amal soleh, ada kesabaran, ada jihad di jalan Allah, ada dakwah, ada keimanan, ya. Kalau nggak ada setan atau nggak ada orang-orang kafir, kita mau jihad melawan siapa? Siapa yang perlu didakwahi lagi? Ya, itu hikmah. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman, kadang kita pun melihat makhluk juga melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak inginkan. Contohnya apa? Pada umumnya orang nggak suka minum obat, ya kan? obat yang pahit. Tapi kenapa dia minum? Apakah dia pingin obat itu? Tidak. Yang dia pingin adalah kesembuhan. Jadi segala sesuatu yang buruk itu adalah ciptaan Allah. Tapi nggak boleh kita nisbatkan keburukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Iya. Maka ayat ini menegaskan min syarri ma khalaq, dari keburukan yang dia ciptakan. Segala keburukan Allah yang menciptakannya. Tapi keburukannya dinisbatkan kepada makhluk. Makhluk yang berbuat keburukan itu. Iya. Kemudian pelajaran lainnya ayat ini juga menegaskan sifat al-khalqu bagi Allah, penciptaan sifat penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala sesuatunya di bawah kekuasaan Allah sehingga kita minta perlindungan kepadanya. Kita minta perlindungan kepadanya. Sejelek apapun makhluk itu, dia tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Ketahuilah, andai umat seluruhnya bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Kalau begitu apa yang perlu kita takutkan? Orang kalau tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dia jadi orang pemberani. Dia nggak takut, terutama dalam menetapkan syariat Allah, di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Jahannam wa iblis wa dzurriyyatuhu mimma khalaq." Neraka Jahannam, iblis dan keturunannya dari makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Tapi ingat ya, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Keburukan itu ada pada makhluk. Ya. Makanya uh, orang yang mengingkari takdir Allah itu disebut apa namanya? Istilah mereka majusi. Majusi hadhil ummah. Mereka adalah majusinya umat ini. Karena orang-orang majusi itu mereka mengimani kebaikan diciptakan oleh cahaya. Keburukan diciptakan oleh kegelapan. Kalau orang-orang yang mengingkari takdir itu banyak bentuknya. Di antaranya mereka katakan setan yang menciptakan kejelekan Allah yang menciptakan kebaikan. Ya. Makanya mereka disebut majusinya umat ini. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Imam Nukatsir rahimahullah menyebutkan makna ayat ini dari Imam Mujahid, salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in, murid Ibnu Abbas. Ghasikul lail idza waqaba ghurubus syams. Maksud ayat ini adalah apabila malam telah terbenam matahari. Apabila malam telah terbenam matahari. Iya. Kenapa perlu kita meminta perlindungan kepada Allah apabila malam telah gelap, apabila matahari telah tenggelam? Karena di saat itulah kebanyakan setan-setan itu keluar. Makanya ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perintah beliau untuk menutup pintu-pintu rumah di saat masuk waktu maghrib. Ya. Demikian pula melarang anak-anak kecil untuk keluar rumah. ketika masuk waktu maghrib. Iya. Karena pada saat itunya, pada saat itulah kebanyakan syaitan mulai berkeliaran. Iya. Jadi secara khusus diperintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah apabila sudah masuk waktu malam. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dari keburukan para wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk selamat dari sihir kita butuh pertolongan Allah. Maka ayat ini adalah ayat yang sangat cocok sekali untuk kita baca untuk memperlindungkan diri kita dari sihir dan juga bisa untuk mengobati sihir. Dua-duanya. Perlindungan atau pencegahan dan pengobatan. Ya. Sekaligus ayat ini menunjukkan kepada kita tukang sihir itu lemah dan mereka tidak bisa memberikan mudarat apapun kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah. Demikian pula ayat ini menunjukkan kepada kita sihir itu nyata. Ada sekelompok ahlul bid'ah yang tidak percaya ada sihir di muka bumi. Bahkan mereka mengingkari hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang tersihirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu metode tukang sihir, yaitu apa? Meniup di buhul-buhul. Entah bagaimana caranya. Yang pasti mereka kerjasama dengan setan. Setan yang mengajarkan kepada mereka caranya, mereka kerjakan, maka setan bantu mereka. Ya. Setan membantu mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Setan yang mengajarkan kepada mereka. Bagaimana cara mereka meniup di buhul-buhul? Tapi yang ma'ruf, yang sudah masyur, mereka biasanya ngambil bekas-bekas kita. Iya. Dan Nabi SAW disihir di sisir beliau yang masih ada beberapa rambut beliau. Iya. Ya, saya khawatir juga foto-foto itu bisa disihir. Iya. Hmm. Itu yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf mereka lakukan itu sudah apa namanya? istilahnya rahasia umum ya. Tukang sihir begitu kerjanya. Cari bekas-bekas kita mereka gunakan itu untuk dijadikan buhul-buhul Iya. Kemudian ada cara lain mereka nggak perlu pakai buhul tapi berdoa kepada setan atau minta eh, atau melakukan pendekatan diri dengan cara yang lain. Intinya apa? tukang sihir itu harus musyrik terlebih dahulu, harus kafir terlebih dahulu, barulah setan membantunya. Barulah setan membantunya. Maka ayat yang mulia ini dan surat ini secara keseluruhan adalah perlindungan dari gangguan sihir. Iya. Kemudian ayat yang terakhir, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita hasad adalah dosa besar. Hasad adalah dosa besar. Apa artinya hasad? Iri hati terhadap satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita. Ini dosa besar, ini sifatnya orang-orang Yahudi. Hasad kepada kaum muslimin nggak pantas kaum muslimin mengikuti sifat mereka. Mereka hasad kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang terakhir tidak diutus dari bangsa mereka. Iya. Itu sifat orang-orang Yahudi. Maka tidak sepatutnya kaum muslimin bersifat seperti ini. Justru kita harusnya senang apabila Allah memberikan anugerah kebaikan kepada saudara kita. Kenapa juga hasad itu dosa besar? Karena orang yang iri, seakan-akan dia apa namanya nggak setuju kepada Allah terhadap takdir Allah. Dia ingin memprotes Allah yang telah memberikan nikmat kepada saudaranya. Dan jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita orang yang hasad itu bisa memberikan mudarat kepada kita dengan izin Allah. Jangankan dengan perbuatannya, dengan pandangan matanya saja sudah bisa menimpakan kemudaratan yang disebut dengan penyakit ain. Iya. Maka ayat ini juga atau surat ini adalah surat untuk mem, apa namanya melindungi diri kita dari penyakit ain. Ya, dan juga sebagai pengobatan. Ya. Jadi pengobatan penyakit ain itu dengan diruqyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyah la ruqyata illa min ainin aw humatin tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat melebihi rukyah untuk penyakit ain atau sengatan binatang berbisa. Ya. Ada juga cara lain yaitu kalau tahu orang yang memandang dia disuruh mandi atau disuruh berwuduk, kemudian sisa air wuduknya itu dimandikan kepada orang yang sakit. Ya. Dan penyakit ain itu ada dua macam. Ada yang pandangan benci, pandangan hasad, ada juga pandangan takjub. Ya, dia nggak ada benci, malah karena saking takjubnya, saking senangnya menyebabkan ain seperti yang terjadi pada sahabat. Ada seorang sahabat, dia buka baju mau mandi, kemudian ada sahabat lain yang lihat. Ya. Ketika dia melihatnya, dia terkagum-kagum. Ini punggungnya mulus banget, ya. Lebih mulus daripada seorang wanita. Padahal dia laki-laki. Maka dengan sebab itu, dia tiba-tiba jatuh, pingsan kemudian sampai diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah malah besar. Beliau bersabda, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu." Mengapa seorang dari kalian membunuh saudaranya? Artinya apa? Penyakit ain ini bisa sampai membunuh. Ya. Sahabat tuh hampir mati. Karena itu. Jadi benar-benar kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari penafsiran al falaq Kita lanjut ya. Masih bisa lanjut? Masih bisa ya? Apa tidur dulu? Ya. Baik. Baik, kita lanjut surat yang terakhir pada kesempatan kali ini. <clears throat> surat An-Nas. Telah berlalu penyebutan tentang keutamaan-keutamannya serta sebab turunnya di dalam hadis-hadis yang lalu. Ya. Jadi An-Nas juga termasuk Al-Muawwidah. Surat yang hendaklah kita baca untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa tempat yang diajurkan untuk membacanya. Baik. Kita langsung masuk aja kepada penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik, isti'adzah adalah ibadah. Dan di dalam kitab salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berdalil dengan dua ayat ini. Qul a'udzu birabbil Falak dan qul a'udzu birabbin nas yang menunjukkan isti'adah adalah ibadah yang sangat agung. Minta perlindungan kepada Allah. Karena minta perlindungan kepada Allah menunjukkan penghambaan seorang hamba. Perendahan diri. Tawakal. Harap. Jadi ada berbagai macam ibadah di situ. Ada berbagai macam ibadah di situ. Iya. Ini ibadah yang sangat agung. Maka sering-seringlah minta perlindungan kepada Allah. Sering-seringlah. Berarti kita sering-sering ibadah namanya. Jadi subhanallah ibadah itu mudah. Dan ragamnya banyak. Enggak hanya solat atau puasa atau zakat, haji saja. Banyak sekali. Baik ibadah-ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota tubuh, maupun ibadah harta. Nah ini adalah ibadah lisan yang ringan. Ringan sekali kan? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. A'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya. Kita sering-sering baca ini berarti kita sering beribadah. Baik. Isti'adah memohon perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Kemudian Allah tegaskan bahwa dialah Robnya manusia. Dialah yang menciptakan mereka, menguasai mereka, dan mengatur mereka. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi mereka. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Dia yang menciptakan rezeki bagi mereka. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Dia yang menciptakan kebaikan dan keburukan untuk mereka dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Demikian seterusnya. Allah dialah Robnya manusia. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam ayat ini terkandung pelajaran yang sangat besar. Bahwa setiap manusia itu tidak patut menyombongkan diri. Karena dia adalah merbub. Allah adalah Rob. Dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Butuh sejak awal. Ketika dia diciptakan, dia butuh kepada Allah untuk menciptakannya. Setelah itu, sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini, bahkan terus dia pun masih butuh kepada Allah untuk memberikan rezeki kepadanya, untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya, dia butuh kepada Allah. Maka ayat ini kalau dipahami dengan baik akan menghilangkan segala macam bentuk kesombongan di dalam diri kita. Oleh karena itu dalam ayat ini dan ayat sebelumnya terdapat penetapan tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Rububiyah itu dari makna rob. Itu artinya rububiyah. Dari kalimat rob. Maka tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah di dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ya. Atau kalau mau lebih apa namanya? singkat, tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita meyakini hanya Allah yang esa, yang sendiri, yang satu dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang bersaing dengannya. Di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Apakah itu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan semuanya. Itu yang dimaksud dengan tauhid rububiyah dari makna rob. Ya. Dan seseorang apabila dia sudah mengimani Allah sebagai Rob, secara otomatis seharusnya dia juga beriman Allah sebagai ilah. Apa itu ilah? Sesembahan. Seharusnya secara otomatis demikian. Kalau dia punya akal sehat, Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepadanya, yang menguasainya, yang mengaturnya, mestinya hanya Allah yang dia sembah. Makanya orang yang menyembah selain Allah, yang mempersekutukan Allah adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menyembah yang tidak sedikit pun menciptakannya, tidak sedikit pun memberi rezeki kepadanya, tidak memberi manfaat, tidak pula mampu menimpakan mudarat, tidak pernah mendengarkan doa-doanya, tidak pula sanggup mengabulkannya. Kalau bukan bodoh, apa namanya itu? Paling bodoh mereka. Iya. Bahkan tidak jarang mereka menyembah makhluk yang lebih lemah daripada mereka makhluk yang sebenarnya takut kepada mereka. Contohnya apa? Makhluk yang takut kepada kita, dewa dewi. Ya. Siapa itu dewa dewi? Setan itu semuanya. Ya. Jin. Yang tadi kita katakan, jin itu takut sama manusia. Tapi ketika manusia takut kepada mereka, maka dikerjai sama jin. Dikerjai, ya. Disebutkan dalam banyak riwayat itu, Orang-orang musyrik dahulu ketika datang kepada Uzza Ketika mereka datang Maka jinnya suka bikin keanehan Bikin penampakan, Ada suara-suara Ada api Ini seakan-akan jin itu Sesembahan Uzza mereka itu merespon Apa yang mereka lakukan Itu sama persis yang mereka perlakukan kepada dewa-dewi itu Iya yeah atau kepada patung-patung mereka. Ya. Itu semuanya setan. Ya, setan ngaku dari kayangan. Ya. Padahal syaitan. Ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang paling bodoh. Karena Allah dialah satu-satunya Rob. Rob dialah yang pantas untuk disembah. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, Malikin Nas. Aku berlindung kepada Allah Robnya manusia, rajanya manusia Artinya apa? Manusia seluruhnya dibawa kekuasaan Allah Tidak ada satupun Yang keluar dari kekuasaan Allah Tidak ada satupun Yang setara dengan Allah Apalagi yang lebih tinggi daripada Allah dia adalah raja manusia di dunia dan di akhirat kelak. Tetapi dalam surat Al-Fatihah hanya dikatakan Malik Yawmiddin. Dia adalah raja di hari pembalasan. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan Allah adalah raja di seluruh hari? Maksudnya untuk mengingatkan kita bahwa pada hari tersebut Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Dan karena dia adalah raja, maka dia maha mampu dan maha kuat untuk membalas kita. Ini kandungan pelajaran dari kata Malik. Dari nama Allah Al-Malik yang menguasai, yang merajai. Artinya dia adalah raja yang maha mampu membalas atas semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Iya. Dan Al-Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ar-Rabb. Baik. Ilahin nas. Ayat berikutnya sesembahan manusia. Maksudnya adalah dialah satu-satunya yang patut disembah oleh manusia. Dua ayat sebelumnya adalah penetapan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Penetapan asma wa sifat sudah jelas. Demikian pula pada ayat yang ketiga terdapat juga penetapan asma wa sifat. Sampai di sini kita dapat tiga nama Allah. Yang pertama Ar-Rabb, yang kedua Al-Malik, yang ketiga adalah apa yang ketiga? Al-Ilah sesembahan. Ini adalah tiga nama Allah. Iya. Oleh karena itu dalam ayat-ayat ini terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat. Hanya Allah yang berhak menentukan nama dan sifat baginya. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Kita mengimaninya dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Ya. Kemudian perhatikanlah pada ayat yang ketiga dikatakan dia adalah sesembahan manusia. Setelah sebelumnya diterangkan tentang sifat-sifat rububiahnya. Sifat-sifat rububiahnya. Baru kemudian sifat uluhiyahnya. Ya. Karena itu tadi orang kalau punya akal yang sehat mestinya kalau dia sudah imani Allah memiliki sifat-sifat rububiyah dia pun harus beriman Allah dialah satu-satunya yang patut untuk disembah maka dalam ayat ini terdapat penetapan tauhidul uluhiyah yaitu mengimani hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah ya jadi sampai ayat yang ketiga ini sudah terdapat padanya penetapan tiga macam tauhid rububiyah uluhiyah dan asma Wasifat. sifat. Baik. Min syarril waswasil khannas. Ayat yang berikutnya berlindung dari keburukan dari keburukan syaitan yang suka memberikan was-was atau bisikan-bisikan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, huwa syaitan ya'mur. Al-waswas adalah syaitan yang selalu memerintahkan kepada kejelekan yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Iya. Maka kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang memerintahkan kepada kejelekan. Ayat ini terkandung padanya peringatan kepada kita untuk tidak menuruti bisikan-bisikan syaitan dan harus dilawan. Bagaimana caranya melawan? Tundukkan hawa nafsu kita. Jangan mau menuruti syaitan dan minta tolong kepada Allah. Jadi berusaha dan minta tolong. Dan subhanallah, ini termasuk sebab terbesar yang akan menolong manusia dari perbuatan dosa. Menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa. Berusaha dan minta tolong kepada Allah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baca tentang Nabi Yusuf, sungguh dahsyat. Gangguan syaitan dan godaannya yang tertimpa kepada beliau. Ketika dia diajak melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan. Apa yang pertama dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau berkata, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dengan sebab itu Allah menyelamatkannya. Kemudian apa setelah itu yang beliau lakukan? Apakah beliau diam di situ dan berbincang-bincang dengan wanita itu? Tidak. Beliau menasihati sebentar wanita itu, kemudian beliau pergi. Berlari, bukan hanya pergi, berlari. Saking kencangnya beliau berlari, sampai-sampai wanita itu ketika berhasil menangkapnya, Nabi Yusuf terus berlari, bajunya pun robek. Ya. Maka ini dua hal yang beliau lakukan. Satu beliau minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepadanya. Yang kedua beliau berusaha. Jangan hanya minta perlindungan tapi nggak mau usaha. Ya, usaha tundukkan syaitan itu. Jangan mau menuruti ajakannya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Dan itu juga yang diucapkan Maryam alaihissalam ketika didatangi malaikat Jibril yang apa namanya menyamar menjadi seorang laki-laki. Ya. Maria mengira dia laki-laki biasa. Sehingga Maria mengatakan, "A'udzu birrahmani minka in kunta Aku minta perlindungan perlindungan kepada Allah yang Maha Penyayang darimu kalau kamu bertakwa. Ya, tinggalkan aku. Ini responnya Maryam ketika didatangi pertama kali oleh malaikat Jibril. Dia pikir ini manusia. Jadi apa yang dia lakukan? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, minta perlindungan kepada Allah dapat menyelamatkan kita dari segala macam bahaya, baik bahaya yang menimpa fisik atau bahaya yang sifatnya perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas." Yaitu setan yang suka membisikkan ke dalam dada manusia. Ya. Setan yang suka membisikkan ke dalam dada manusia. Ini menunjukkan kemampuan yang Allah berikan kepada syaitan. Dahsyat kemampuannya. Dia sanggup membisikkan ke dalam dada manusia, bahkan dia berjalan di aliran darah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitan yajribni Adam majrad Sesungguhnya setan berjalan di tubuh anak Adam di dalam peredaran darahnya. Subhanallah. Bagaimana caranya kita selamat dari setan? Dia bisa membisikkan ke dalam dada, dia berjalan di aliran darah, dan apa yang dia bisikkan memang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Dan kita adalah makhluk yang lemah. Jadi teramat sulit kita selamat dari setan. Dan kita nggak bisa lihat dia dan dia suka menghias-hiasi perbuatan buruk menjadi baik. Ya. ya. Subhanallah. Banyak sekali tipu dayanya dan kemampuannya. Tetapi jemaah sekalian, dia tidak bisa melakukan semua itu kecuali dengan izin Allah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan ini, dari godaan setan ya. Jamaah sekalian, betapa dahsyatnya kalau kita minta perlindungan kepada Allah, setan itu menjadi lemah. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari seorang sahabat yang disebut dengan kunyah Abu Taimiyah atau Abu Tamiyah. Beliau ini pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dalam satu kendaraan hewan tunggangan. Tiba-tiba hewan itu tergelincir. Maka sahabat ini pun berkata, tak Ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, La takul ta'isa syaitan. Jangan kamu katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta idza qulta ta'isa syaitan ta'adzab. Karena kalau kamu mengatakan demikian, dia akan lebih membesar. Wa qal biquwwati saratuhu. Lalu dia mengatakan, dengan kekuatanku aku menimpakan bahaya kepadanya. Jadi tambah sombong dia Wa idza qulta bismillah hatta ya, yasir mithla dzubab. Tapi kalau kamu ucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Ini pengaruh menyebut nama Allah ketika berhadapan dengan syaitan. Kekuatannya itu jadi lemah. Bahkan fisiknya jadi kecil seperti seekor lalat. Iya. Jadi walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia berjalan di peredaran darah kita, kita nggak perlu takut. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Makanya jemaah sekalian, inilah yang terbaik yang kita lakukan menghadapi syaitan. Minta perlindungan kepada Allah. Dan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Keluarga kita atau siapa saja. Tanamkan kepada mereka untuk selalu bergantung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah untuk melawan syaitan. Artinya apa? Kita didik mereka, ajarkan kepada mereka tauhid yang benar. Itu yang jauh lebih baik daripada kita sibuk merukyah mereka. Ya. Orang sakit diganggu setan kita rukyah hari ini, besok diganggu setan lagi. Ya. Makanya dikatakan para ulama ketika Syekh Abdullah Al-Qarawi pertama sekali masuk di selatan Saudi Arabia itu luar biasa praktek sihir di situ. Banyak sekali orang diganggu jin. Tapi Syekh tidak mendirikan apa namanya? klinik rukyah. Tidak pula mengadakan pelatihan-pelatihan rukyah. Ya. Apa yang Syekh lakukan? mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid. Maka ketika masyarakat sudah memahami tauhid dengan benar, dengan sendirinya setan itu menjadi lemah. Setan jadi tidak berdaya untuk menimpakan kemudaratan. Iya. Makanya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu sebut nama Allah, setan itu mengecil sampai seperti seekor lalat. Jadi mintalah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Minal jinnati wan nas yaitu dari jin dan manusia. Ini ayat yang terakhir dari surat An-Nas. Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan dua penafsiran terhadap makna ayat ini. Dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, maksudnya yang diganggu setan, yang digoda setan, yang dibisikkan, yang dibisikkan oleh setan dalam dada mereka adalah jin dan manusia Kenapa? Karena jin juga uh, sama seperti manusia. Mereka juga adalah makhluk yang wajib beribadah kepada Allah. Maka setan-setan juga pingin mereka kafir. Iya. Demikian pula manusia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yang membisikkan itu, yang mengajak manusia untuk melakukan dosa itu adalah setan dari dua golongan, yaitu jin dan manusia. Dan dua-dua makna ini benar. Dua-dua makna ini benar. Ya. Karena setan itu bisa jadi dari kalangan manusia, tidak hanya dari kalangan jin sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Al-An'am 112. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang saling membisikkan di antara mereka ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini setiap nabi itu punya musuh. Musuh para nabi adalah setan. Ini sekaligus peringatan kepada kita jangan sampai menjadi setan. Jangan sampai menjadi musuh para nabi. Siapa musuh para nabi? Yang menghalang-halangi manusia mengikuti jalan yang benar. Yang mengajak manusia melakukan kesesatan. Itu namanya setan, musuh para nabi. Ayat ini sekaligus peringatan bagi kita. Kalau kita mengikuti jalan para nabi, kita pun akan mewariskan musuh para nabi. Kita akan menghadapi setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Iya. Yeah. Kemudian Allah mengingatkan kita bisikan-bisikan mereka itu adalah bisikan yang indah. Artinya apa? Mereka menggunakan kalimat-kalimat yang indah, retorika-retorika yang bagus yang seakan-akan ingin menyelamatkan tapi pada hakikatnya menyesatkan. Indah tapi menipu. Maka hati-hati. Ini termasuk tipu daya syaitan. Oleh karena itu sangat sulit kita selolos atau selamat dari gangguan setan dan godaannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Walhamdulillah inilah penjelasan ringkas tafsir tiga surat dari Al-Qur'an. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara merukyah yang syar'i? Rukyah itu artinya membacakan untuk orang sakit. Apa yang dibacakan? Ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bacakan di hadapannya kemudian tiup. Meniup dia. Ya. Boleh juga dibacakan di air dan minumkan kepadanya. Ya. Tapi lebih afdol baca langsung. Baca langsung di hadapan orang sakit tersebut dengan niat merukyah, kemudian tiup. Ya. Lebih bagus lagi merukyah diri sendiri. Pegang tempat yang sakit, kemudian bacakan rukyah. Baik dari Al-Quran seluruh ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa yang diajarkan beliau. Harus dihafal. Dan pada umumnya singkat-singkat. Seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. Ini doa kalau dihayati maknanya maka insyaAllah akan memberikan pengaruh ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan sakitnya. Sakitnya ini dia derita setelah masuk Islam. Ya. Di bagian dada. Maka Nabi SAW mengatakan, pegang tubuhmu yang sakit atau letakkan tanganmu di situ, kemudian baca tiga kali Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca sebanyak tujuh kali A'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu wa uhadir. Singkat kan? Tujuh kali baca. Ya. Nah untuk melihat doa-doa ini bisa dilihat pada kitab uh, Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, ini banyak versi cetakannya lebih banyak lagi versi e-booknya yang sudah diterjemahkan di Android pun ada ya kitab Hisnul Muslim terjemahannya ada karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ini contoh uh, buku yang padanya ada doa-doa ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an yang dibaca apa seluruhnya boleh namun ada yang lebih afdol karena ada hadis-hadis khusus Contohnya yang baru saja kita bahas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Demikian pula ayat kursi dan juga surat Al-Fatihah. Yang paling afdal surat Al-Fatihah. Ini surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Seorang uh, pemimpin orang kafir digigit oleh binatang berbisa, dibacakan oleh sahabat surat Al-Fatihah, seketika itu juga sembuh. Ya. Nggak pakai salep. Ya. Nggak minum obat. Cuma dibaca surat Al-Fatihah, kena gigitan binatang berbisa, Seketika itu juga sembuh. Jadi rukia itu untuk seluruh penyakit. Iya. Kalau mau dipadukan dengan pengobatan medis juga tidak masalah. Ya. Tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang medis nggak bisa sembuhkan. Contohnya orang kena sihir. Ya. Atau diganggu jin. Apa sudah ada sekarang obat anti jin? Ya. Belum ada ya. Nah, caranya dengan dirukyah. Iya. Ini yang pertama. Yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan kepada si sakit. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam merukyah, kita harus meyakini itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan. Ini prinsip utama dalam merukyah. Rukyah itu yang kita bacakan hanya sebab. Usaha kita merukyah hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Makanya termasuk tipuan syaitan karena sibuk merukyah, sibuk dengan pelatihan-pelatihan rukyah, ya, nggak belajar, gak belajar akidah yang benar. Sebagian perukyah itu merasa dia sudah punya kemampuan khusus, ya, seperti Naruto, ya, seperti penyihir, Penyihir itu dia punya kemampuan khusus karena dibantu oleh syaitan. Sedangkan kita ini merukyah itu hanya sebab bukan kemampuan kita. Kita hanya semua orang bisa merukyah. Nggak ada orang yang punya kemampuan khusus. Iya. Semua bisa merukyah, siapapun. Jangan kita beranggapan yang merukyah itu hanya orang-orang khusus. Iya. Bahkan seringkali setan itu pintar sekali dia menipu manusia. Kadang orang yang nggak belum bisa baca Quran, dia mau keluar setannya. Ya. Kalau yang baca ustadz dia nggak mau keluar. Itu untuk menipu orang. Seakan-akan yang nggak bisa baca Quran itu dia lebih baik. Bahkan ada setan, dia bilang saya mau keluar, tapi harus yang merukyah Syekh Fulan. Maksudnya apa? Dia pingin Syekh itu sibuk, sibuk merukyah. Karena Syekhnya sibuk berdakwah. Ini hati-hati. Maka kita harus yakin itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Kemudian uh, yang ketiga, rukyah itu tidak boleh mengandung penyelisihan syariat. Penyelisihan itu syariat itu segara, secara garis besar ada tiga macam. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah mengada-ada dalam agama, yang ketiga maksiat. Contohnya maksiat apa? Tukang rukyah itu memegang perempuan, ya, memegang pasiennya, atau sampai berdua-duaan. Ini nggak boleh. Ya. Walaupun mungkin sembuh. Walaupun mungkin sembuh. Ya. Ya tukang rukia yang laki-laki maksudnya tidak boleh dia menyentuh pasien yang perempuan. Nggak harus. Rukia tuh nggak harus dia sentuh. Beda dengan dokter ya. Iya. Mungkin kadang terpaksa dokter tuh harus menyentuh. Tapi kalau rukyah nggak perlu disentuh. Ya, cukup dia bacakan Baik. Apakah akhwat harus dengan akhwat? Itu lebih bagus. Kalaupun ikhwan yang merukyah harus ditemani mahramnya. Lebih bagus lagi dipakai hijab. Ya. Apakah apabila akhwat dan ikhwan harus ada perantara hijab? Ya harus. Dan harus ditemani mahram juga. Bagaimana dengan perukyah yang berkomunikasi dengan jin? Berbicara dengan jin yang kesurupan Oh ya Berbicara dengan jin yang kesurupan Itu boleh Untuk sekedar memberi nasihat kepadanya Nasihati dia Karena dia juga makhluk yang perlu didakwahi Nasihati dia Kalau dia kafir ajak dia masuk Islam Dan nasihati untuk keluar Dan tidak menyakiti manusia Ya sebatas itu saja tapi kalau sudah tanya-tanya kenalan, <laughs> nanya alamat segala macam, eh, yang lebih parah lagi apa? Nanya, kamu dikirim sama siapa? Nah ini bahaya. Ya, ini tujuan jin ditanya seperti itu dia senang. Kenapa dia mau ada domba orang? Ya ini hati-hati, nggak boleh dipercaya. Ya. Bagaimana hukumnya menonton film? Dan apabila suami mengajak nonton bioskop? Ya, bagaimana Ustaz? Filmnya action. Ini sepatutnya dihindari karena sudah dimaklumi dalam film-film itu terdapat berbagai macam kemaksiatan. Ya. Antara laki-laki dan wanita bahkan membuka aurat, ya. Dan pergaulan bebas. Demikian pula musik-musik dan lain sebagainya. Maka tidak sepatutnya kita nonton dan merasa terhibur dengan kemaksiatan tersebut. Iya. Jadi harus dinasehati suaminya iya. dan ingatkan. <clears throat> Apalagi <clears throat> apabila itu orang-orang kafir akan memunculkan kepada dalam diri kita kecintaan kepadanya, kekaguman, sampai menjadikan dia idola. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan almaruman man ma'aman ahabba. Seorang itu bersama yang dia cintai. Maksudnya dia akan dibangkitkan bersama. Nauzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang bersikap loyal kepada mereka, condong kepada mereka, senang kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Apalagi kalau di dalam adegan-adegan itu mengandung kekufuran dan kesyirikan. Itu yang sering terjadi karena mereka masuk gereja berdoa kepada selain Allah dan kita senyum-senyum menontonnya atau merasa terhibur. Ini tidak patut. Harusnya membenci. Kalau benci ya nggak boleh ditonton. Iya. Yeah. Ya. Kenapa? Nonton TV. Ya intinya apa yang ditonton kan? Kalau menontonnya mengandung maksiat, maka tidak dibenarkan. Apalagi di bioskop. Ya, di situ campur baur laki-laki dan perempuan. Iya. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan nanti pada saat pemilu? Saya tahu demokrasi haram apabila saya datang ke TPS tapi tujuannya untuk merusak kertas pemilu apa boleh? Supaya jatah saya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Atau kita atau kita bertakwa saja tidak usah datang ke TPS sama sekali. Mana yang lebih baik? Hukum umumnya para ulama menjelaskan sebagaimana di dalam fatwa fatwa lajnah daimah fatwa Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, dan para ulama yang lainnya, pada asalnya pemilu itu sesuatu yang haram karena dia bagian dari demokrasi. Iya. Dan ada hakikat pemilu yang perlu dipahami. Pemenang pemilu itu bukan pemenang suara mayoritas. Demokrasi itu pada hakikatnya bukan suara rakyat banyak, bukan suara mayoritas demokrasi dan pemilu itu adalah suara segelintir orang yang punya uang yang bisa beriklan dan membuat pencitraan. Iya. Itu hakikatnya. Yang bisa membeli media untuk bikin pencitraan. Artinya dia kafir sekalipun atau dia koruptor, tapi kalau media bilang dia bagus, maka kebanyakan masyarakat akan memilih. Ya, itu hakikat demokrasi. Itu diantaranya sisi yang menunjukkan demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Tapi para ulama juga berfatwa apabila kita tidak ikut memilih, kita tidak ikut memilih dapat mendatangkan kemudaratan yang lebih besar yaitu apa? Misalkan kalau kita nggak milih orang kafir yang naik. Misalkan sudah jelas calonnya satu muslim, satu kafir. Kalau kita nggak milih dia naik. Atau seperti yang ditanyakan di situ, suara kita dipakai, disalahgunakan. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama memfatwakan untuk ikut memilih. Iya, untuk ikut memilih. Bukan karena itu benar. Bukan karena memilih itu benar. Tetapi demi untuk meminimalisir keburukan atau memperkecil kejelekan. Dalam syariat ada kaidah irtikabu akhafid dararain. Apabila kita diperhadapkan pada dua kemudaratan, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan. Artinya apa? Memilih kita salah tapi membiarkan dia memimpin lebih salah. Maka kita pilih yang apa namanya? kejelekannya lebih sedikit. Iya, itu yang saya tahu dari fatwa para ulama. Oleh karena itu, yang saya katakan ini adalah sifatnya umum. Makanya untuk kasus per kasus itu harus kita tanyakan kepada para ulama. Baik. Wallahu Bagaimana penjelasan manusia adalah makhluk yang mulia namun sekaligus juga lemah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan anak Adam. Manusia mulia itu karena Allah berikan kepadanya faktor-faktor yang membuat dia jadi mulia. Contohnya apa? Dia diberikan akal. Akal untuk berfikir. Untuk membedakan yang baik yang buruk. Yang itu tidak diberikan kepada hewan. Iya. Tetapi akalnya terbatas. Menunjukkan dia lemah. Mulia tapi lemah. Dia diberikan akal dengan akal dia mampu mengenali kebaikan dan keburukan. Tapi akalnya terbatas. Buktinya apa? Tidak semua kebaikan dia bisa kenali, tidak setiap kejelekan dia bisa kenali. Artinya dia punya kemampuan tapi terbatas. Beda dengan hewan yang dia nggak punya kemampuan apa-apa untuk mengenal ini kebaikan yang Allah perintahkan yang harus dia kerjakan, sholat, puasa, zakat. Dan ini keburukan yang harus dia jauhi, berzina, naudzubillah dan lain sebagainya. Iya. Jadi seperti itu. Manusia itu lemah. Baik secara fisiknya atau kemampuan akalnya. Fisiknya lebih-lebih lagi. Sangat lemah. Iya. Sehingga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala kemuliaan manusia itu bisa saja hilang. Kapan itu hilang? Kalau dia kafir kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum ulaika hum Hah? Ulaika hum syarrul bariyah Kata Allah mereka lah seburuk-buruknya makhluk, sehina-hinanya makhluk. Demikian pula dalam surat Al-An'am, inhum illa kal an'am balhum adullu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Artinya lebih hina daripada binatang ternak. Ya, subhanallah, manusia yang Allah telah muliakan pada awalnya, kemudian dia kafir, maka menjadi lebih hina daripada binatang ternak. Iya agar selalu istiqomah berarti mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu. Salah satu syarat untuk istiqomah senantiasa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa intuti'uhu tahtadu. Kalau kalian senantiasa menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ya. Dan inilah hidayah yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan siapa yang dimaksudkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti beliau, maka dia bukan orang yang istiqamah. Demikian pula berdoa kepada Allah. Ini termasuk jalan untuk istiqamah. Mengikuti Rasul dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang menjerumuskan kita. Ya. Ini juga jalan untuk istiqamah. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Jauhi pertemanan dan pergaulan dengan orang-orang yang senang berbuat dosa yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Ya. Ini diantaranya sebab-sebab istiqomah. Apa beda jin, setan, dan iblis? Iblis itu adalah pemimpinnya yang dialah yang menjerumuskan Nabi Adam alaihi salam Sedangkan jin itu adalah bangsa mereka, jenis mereka. Sama dengan kita jenis manusia. Dan setan adalah uh, dari kalangan jin dan manusia. Tadi sudah kita jelaskan. Orang yang mengajak manusia kepada keburukan atau menghalangi manusia melakukan ketaatan itulah setan. Jadi nggak harus dia jin. Ya, bisa jadi manusia. Manusia dan jin. Baik. Apabila seseorang masih mempunyai hutang puasa Ramadan pada saat ia masih jahil, apakah hutang puasa Ramadan itu harus dibayar? Tetap dibayar. Tetap dibayar. Ya. Tetap dikodok. Ya. Dan mengkodok ini adalah sesuai kemampuan. Jadi sama dengan wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Itu pendapat yang benar adalah kodok. Tidak perlu membayar fidyah. Ya. Nah, andaikan setiap tahun hamil atau masih menyusui sehingga terkumpul berapa tahun, nggak ada masalah. Artinya nggak harus sekaligus dibayar. Ya kapan saja kalau sudah mampu. Kalau sudah mampu dibayar. Jadi nggak usah dipikirkan karena terlalu banyak. Karena Iya. Iya, dicicil nggak masalah. Nggak masalah dicicil. Iya. Hanya saja kalau kita menunda sampai Ramadan tahun berikutnya tanpa udur. Tanpa udur ya. Maka di samping menyicil ditambah dengan memberi makan. Bayar fidyah. Ya. Setiap satu hari puasa 1,5 kg beras. Makanan jadi boleh. Kalau makanan jadi satu porsi. Setiap satu hari puasa adalah satu porsi. Kalau makanan mentah, pakai hitungan kilogram. Kalau makanan jadi satu porsi. Ya, artinya sudah lengkap di situ. Nasi sama lauknya. Ya. Itu kalau kita menunda tanpa udur. Tapi kalau kita tunda karena udur, misalkan kita sakit atau safar, atau masih hamil, masih menyusui, maka tidak ada cukup kodok, tidak ada denda. Ya. Jadi nggak harus nggak dipaksakan, harus segera uh, dibayar. Kapan kita mampu saja dicicil boleh. Baik. Apakah surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dibaca juga tiga kali sesudah sholat maghrib dan subuh? Sebetulnya satu kali saja, tetapi kalau kita mau baca diniatkan untuk zikir pagi dan petang, maka tidak apa-apa tiga kali. Karena tadi kita katakan ada karena ada dua hadis, hadis tentang zikir pagi petang itu dibaca tiga kali dan hadis dibaca setiap habis sholat satu kali. Iya. Jadi kalau kita baca tiga kali untuk pagi petang maka tidak masalah. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian karena ada udur kita berhenti pada ayat yang ternyata ada larangan untuk berhenti. Misal pada ayat yang terdapat perkataan orang musyrik yang mengatakan Allah mempunyai anak. Apakah ini dapat menyebabkan kemurkaan Allah? Kalau ada udur dan benar-benar kita nggak bisa melanjutkan, maka tidak mengapa insya Allah Taala nanti setelah selesai udur itu kita lanjutkan. Tapi kalau kita sengaja kita sengaja membacanya tanpa udur, maka ini termasuk perbuatan dosa. Ya, termasuk perbuatan dosa. Oh, itu itu uzur itu. Iya, kalau memang nafasnya nggak sampai. Iya. Baik. Ya. Hah? Mudah-mudahan. <laughs> Orang yang nggak tahu artinya Mudah-mudahan dapat uzur Karena orang yang nggak tahu itu Ada dua macam Ada orang yang sengaja nggak tahu ya. Ada orang yang sedang berusaha mencari tahu Yang sedang berusaha mencari tahu Insya Allah dapat uzur Tapi kalau dia nggak mau tahu Ini nggak ada uzur Iya Alhamdulillah Sudah masuk waktu asar Ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf Yang benar itu dari Allah Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh